Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah tentang fungsi Al-Qur'an dan bahasanya Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Syah Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yaitu maksudnya menurunkan Al-Qur'an pertama kali Hudalina sebagai petunjuk untuk seluruh manusia meskipun ternyata tidak semua manusia mau mengambil mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk namun hanya orang-orang yang bertakwa saja yang mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk oleh karena itu di ayat yang lain Allah katakan bahasanya Al-Qur'an adalah hudan lil muttaqin petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa artinya hanya orang-orang yang bertakwa saja yang mau mengambil petunjuk dari Al-Qur'an meskipun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan maksud supaya menjadi petunjuk untuk seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda dan Al-Qur'an itu menjelaskan rincian-rincian tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal Furqan dan Al-Qur'an itu menjadi sang pembeda, menjadi alat yang Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai petunjuk untuk manusia untuk membedakan manakah yang benar dan manakah yang salah, manakah yang hak dan manakah yang batil. Jemaah salat isya dan terakhir yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya maka inilah seharusnya sikap seorang muslim yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai tolak ukur kebenaran. Menjadikan Al-Qur'an sebagai alat untuk menilai manakah yang benar dan manakah yang salah. Alat yang kita gunakan untuk menghadapi, untuk menyelesaikan berbagai pendapat yang kita temukan di tengah masyarakat, di tengah sekeliling kita, berbagai sikap dan berbagai pendapat, manakah yang benar dan manakah yang keliru, maka timbangannya adalah Al-Quran. Mana yang sesuai dengan Al-Quran, maka itulah yang benar, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, apapun dan siapapun yang mengatakan, eh, baik itu pendapat ataupun sikap, maka seluruhnya adalah keliru. Maka inilah seharusnya pedoman seorang Muslim dalam mengarungi hidup ini dan dalam mengambil sikap dan memberikan penilaian manakah satu pendapat yang benar dan manakah satu pendapat yang keliru. Dan Al-Quran tentu tidak bisa lepas dari as-sunnah karena sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Maka fungsi Nabi dan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain bahasanya jalan keselamatan adalah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lang tadilu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah rasulih. Dalam sebuah hadis yang sahih diatkan oleh Hakim dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Kutinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Kalian tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran. Kalian akan selalu berada di atas kebenaran. Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seharusnya inilah yang menjadi pegangan seorang muslim dalam menilai manakah satu hal yang benar dan manakah satu hal yang salah yaitu dikembalikan apakah itu sesuai manakah yang paling sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami oleh nabi dan para sahabat maka bukanlah tolak ukur seorang muslim dalam menilai kebenaran adalah hal-hal selain dan di luar Al-Qur'an dan As-Sunnah boleh jadi pendapat orang si A dan si B boleh jadi mimpi atau boleh jadi perasaan atau boleh jadi adat istiadat maka itu seluruhnya bukanlah telah ukur seorang muslim untuk menilai manakah yang benar dan manakah yang salah. Jemaah salat isya dan tarawih digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sangat disayangkan banyak kita jumpai di tengah-tengah sekeliling kita orang-orang yang menjadikan selain Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran. Sebagian orang menjadikan tolak ukur kebenaran adalah pendapat mayoritas manusia. Dan apa yang jadi umumnya manusia dan apa yang jadi praktek kebanyakan orang. Jika sesuatu itu merupakan pendapat mayoritas orang, umumnya orang dan itulah praktek mayoritas orang, maka itulah kebenaran. Namun jika yang ternyata yang mengamalkan hal tersebut sedikit, ternyata yang berpendapat seperti itu sedikit, maka ini dinilai sebagai satu hal yang salah dan keliru. Maka ini adalah terbalik dalam menilai kebenaran mana yang benar dan manakah yang salah. Seorang muslim tidak seharusnya semacam ini Bahkan seorang muslim menilainya adalah apa manakah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Siapa yang sesuai dengan Quran dan Sunnah maka dia adalah benar meskipun jumlahnya sedikit dan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah maka dia adalah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah maka dia adalah keliru meskipun itu adalah umumnya orang meskipun itu adalah kebanyakan orang dan meskipun itu praktek mayoritas manusia karena Al-Qur'an adalah kembali kepada Quran wa Sunnah. Jika itu adalah mayoritas manusia dan sesuai dengan Quran wa Sunnah, maka ini Alhamdulillah. Namun jika tidak, jika itu sedikit, namun itulah yang sesuai dengan Quran wa Sunnah, maka itulah kebenaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mencela keras orang yang menjadikan tolak kebenaran adalah apa yang jadi umumnya manusia, apa yang jadi praktek kebanyakan orang. Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am ayat yang ke-116, in tuti aksara mang fil ardi yudilluka an sabilillah tabiuna ila dhanna wa inhum illa yakhusun. Dan jika engkau mengikuti mayoritas manusia, maka hasilnya kata Allah, niscaya engkau akan sesat dari jalan Allah karena mereka tidaklah mengikuti kecuali praduga dan mereka dalam beragama tidak lain kecuali hanya sekedar menebak-nebak. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menjadikan tolak ukur kebenaran adalah mayoritas Bukan tolak ukur kebenaran adalah wahyu dan bukan tolak ukur kebenaran Quran dan Sunnah. Maka Allah telah keras dan Allah ingatkan bahasanya jika tolak ukur kebenaran adalah mayoritas manusia maka hasilnya adalah akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam banyak ayat Allah katakan bahasanya mayoritas manusia itu tidak berilmu, mayoritas manusia itu tidak berakal dan Allah katakan wa qalila min syakur sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur dan yang baik dan yang beriman. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diatkan oleh Muslim, pada Islam ghoriban, wa udu ghoriban kama pada satu balil ghurba. Sesungguhnya Islam ketika datang pertama kali diajarkan dan didawahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu asing. Artinya hanya sedikit yang mau menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas orang tidak mau menerimanya. Namun di manakah kebenaran? Tentu bersama Nabi, meskipun yang menerima Nabi hanya sedikit. Kata Nabi wa sayudu ghaliban kama bada'a dan di dan pada zaman berikutnya nanti akan datang suatu masa di mana Islam itu terasing eh, sebagaimana dulu pada awalnya Islam itu asing. Artinya orang-orang yang komitmen dengan Quran, orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah itu sedikit. Meskipun banyak orang mengaku sendirinya sebagai Islam, namun yang benar-benar berpegang teguh dengan Quran itu sedikit. Maka yang benar-benar berislam, yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah itu asing. Oleh karena itu Nabi hibur mereka dengan Nabi katakan, batu balil hurba." Maka beruntunglah orang-orang yang sedikit karena berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Maka di maka yang sedikit inilah yang benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam hadis yang lain yang diajarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, uridat alayal umam Faraitu nabiyan wa ma'ahu rahtun wa ra'aitu nabiyan wa ma'ahu rajulun wa rajulani faraitu nabiyan wa laisa ma'ahu ahadun Dinampakkan kepadaku berbagai umat dan berbagai nabi maka aku melihat seorang nabi yang pengikutnya cuma 10 orang aku lihat seorang nabi yang pengikutnya dua orang aku melihat seorang nabi yang pengikutnya satu orang dan aku melihat seorang nabi yang pengikutnya tidak ada sama sekali maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahasanya telah ukur kebenaran bukanlah sedikit dan banyaknya orang. Meskipun Nabi ini pengikutnya cuma satu dan umumnya umatnya itu menolak dakwah Nabi ini, tentu kita yakin seyakin yakinnya yang benar adalah Nabi tersebut dan satu orang pengikutnya. Sedangkan mayoritas orang meskipun dia mayoritas akan tapi tidak menerima dakwah Nabi, kita yakin mereka ini adalah orang-orang yang salah dan keliru. Maka telah ukur kebenaran Nabi katakan dalam hadis ini secara tidak langsung Nabi katakan bahasanya telah ukur kebenaran bukanlah banyaknya orang. Namun siapa yang sesuai dengan ajaran Nabi itulah orang yang berada di atas kebenaran. Maka yang benar bukanlah apa yang jadi umumnya orang, apa yang jadi praktek kebanyakan orang, apa yang jadi pendapat mayoritas orang. Namun mana yang sesuai dengan Quran dan Sunnah itulah yang benar dan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah itu adalah keliru baik itu sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in Fudul bin mengatakan, "Alika bitorikil huda wala bika bikasratil halikin wa iyyaka wa tariqad dalalah wala tartara halikin." Alaika bitorikil huda adalah kalian berpegang teguh dengan jalan kebenaran, wala tastawahis dan jalan merasa kesepian, bikinlah salikin dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Wa iyyaka wa tariqad dalalah dan hati-hatilah dari, dari jalan kesesatan dan jangan tertipu rotil halikin dengan banyaknya orang yang terjumus dalam kesesatan. Maka orang yang sedikit karena berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, maka janganlah ini menjadikan hatinya ciut, nyalinya kendor, akan tapi jika itu adalah kebenaran maka mari kita berpegang teguh dengan baik karena sesungguhnya kita bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Demikian kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.